Karena ini adalah wasiat yang terbaik untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ayuhal muslimuna ibadallah. Kita berada di bulan yang penuh barokah yaitu di bulan Ramadan, syahrul Ramadan yang mana bulan ini diwajibkan kita kaum muslimin untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian la'allakum tattaqun. Diharapkan dengan penggemblengan kita selama satu bulan di bulan Ramadan yaitu dengan cara kita berpuasa. Kita menahan diri dari syahwat, dari makan, dari minum, dari perbuatan keji dan mungkar. Diharapkan kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harapan yang terbesar bagi setiap muslim ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Karena di bulan ini kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sangat berharap untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan dan mereka adalah orang-orang yang cinta kepada bulan Ramadan. Bulan di mana manusia banyak melakukan amal-amal kebaikan di dalamnya dan amalan-amalan kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan terdapat di bulan Ramadan. Seluruh barokah terdapat di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian banyak al-fadail. Memberikan kelebihan-kelebihan untuk bulan Ramadan. Futihat abwabil jannah wa abu abwabil nar. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka dan Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan. Dan di dalam di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran sehingga bulan Ramadan, syahrul Ramadan disebut pula oleh para ulama dengan syahrul Quran, syahrul Qiyam. Disebut dengan syahrul Quran yaitu banyaknya di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Banyak di antara para ulama salaf rahimahumullah ketika memasuki bulan Ramadan, mereka menutup semua pelajaran-pelajaran. Ad-durus mereka semua semuanya mereka tutup dan mereka kembali kepada Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan adalah bulan Quran, maka di bulan ini kita harus banyak-banyak membaca Al-Qur'an, dan kita diperintahkan untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini yaitu sekali dalam sebulan kalau lebih dan ini merupakan kebaikan. Ayuhal muslimuna ibadallah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mana amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dalam sebuah hadis kursi Allah menyatakan seluruh amalan hamba itu untuk mereka sedangkan puasa itu untukku. As-sawmu li wa ana bihi. Puasa itu khusus untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia berpuasa untukku kata Allah. Mereka menahan diri dari syahwatnya. Mereka menahan diri dari makan dan minum. Dan itu semua mereka lakukan untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ujziya bihi. Dan aku yang akan memberikan langsung pahala kepada mereka kepada manusia. نعم أيها المسلمون عباد الله keutamaan keutamaan di bulan Ramadan sangat banyak yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di bulan ini untuk kita saling berlomba-lomba dalam melakukan amalan kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda من قام رمضانا إيمانا واحتسابا Barang siapa yang berpuasa بكل رمضان إيمانا imanan dengan sebenar-benarnya dan dia hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan seseorang berpuasa karena adat. Kita berpuasa bukan karena adat dan kita berpuasa bukan taklid. Kita berpuasa cuma ikut-ikutan, tapi iman dan ihtisaban. Yaitu iman karena Allah wa dan kita mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dari orang tersebut yang telah lampau. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تمران سيابا بقول رمضان هي من نجاح من صلاة مرم من نجاح من صلاة إيمانا واحتسابا كرنا إيمان قبل الله دائما من هرق البحر دل الله غفر له ما تقدم من ذنبه ما شاء الله سبحانه وتعالى كما من أنفوني جسد سنين ترى لامبو ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه dan barang siapa yang menegakkan amalan-amalan kebaikan salat-salat malam pada saat malam Lailatul Qadar maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Ramadan ini ada satu malam Yang mana malamnya lebih baik daripada seribu bulan. Khairu min alfi syahr. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya malam Lailatul Qadar yaitu di 10, 10 hari terakhir dan di malam-malam ganjil. Tinggal kita mau mencari malam Lailatul Qadar. Tinggal kita mau untuk kita menjalankan amal-amal kebaikan yaitu dengan cara menegakkan sholat salat malam kemudian banyak membaca tilawah Al-Quran dengan tidak berhenti terus jangan hanya mencari malam-malam ganjil tapi diusahakan setiap malam kita melaksanakan amal yang kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pahalanya itu kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Naam. Ini adalah di antara fadail, kelebihan keutamaan dari bulan Ramadan. Yang mana di bulan ini seluruh kebaikan ada di dalamnya. Tinggal kita mau mau kita mencari yaitu amal-amal kebaikan dengan cara kita banyak beramal dengan cara memba yakni membanyakkan membaca Al-Qur'an, zakat, sedekah dan seluruh amal kebaikan Naam. Ayuha muslimuna ibadallah. Di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan barakah, di bulan di mana Allah membuka pintu-pintu kebaikan. Dua hari yang lampau, kita dikagetkan dengan sebuah musibah atau bencana. Yang mana manusia tidak, tidak akan menyangka di dalam bulan yang penuh barokah ini bulan yang penuh dengan kebaikan. Allah mencurahkan segala rahmatnya. Tidak disangka ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menguji manusia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tengah terlena. Naam, mereka beranggapan bahwasanya dengan mengamalkan amal kebaikan, Allah tidak akan menguji, memberikan fitnah kepada manusia. Tetapi kenyataannya berbeda. Kenyataan berbeda yaitu kita dapati, kita jumpai. Allah telah memberikan satu bentuk ujian, teguran kepada manusia. Teguran yang sangat dahsyat. Teguran yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala karena ulah manusia. Jangan dikira bahwasanya di bulan penuh barokah semuanya akan kejelekan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita kita menjumpai dan kita merasakan. Kita merasakan bagaimana guncangan sangat dahsyat. Ini kita baru terkena imbasnya. Bagaimana saudara-saudara kita yang terkena di daerah Tasikmalaya dan sekitarnya. Naam, ini merupakan satu bentuk pujian dari Allah. الله سبحانه وتعالى برفر من لما القرآن الإسلام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ليعلم ليعلم ليعلم ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين الإسلامين Apakah manusia mengira menyangka bahwasanya mereka itu dibiarkan begitu saja oleh Allah tanpa mereka diuji? <coughs> Sedangkan kami telah menguji umat-umat terdahulu. Allah ingin mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang jujur dalam keimanannya. Dan siapa di antara mereka yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini penuh ujian. Dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala merupakan peringatan yang keras kepada kita. Untuk kita kembali kepada Allah. Ketika Allah menimpakan suatu musibah, suatu bencana kepada manusia, karena ini merupakan ulah ulah dari tangan-tangan manusia. Zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan-tangan manusia kata Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan yang timbul di muka bumi ditimbulkan oleh manusia, bencana yang yang kita jumpai karena ulah-ulah dari manusia, karena banyaknya kekuburan di antara manusia, dan banyaknya orang-orang yang berlaku dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun ibadallah. Ini merupakan satu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mau kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "La'allahum yarji'un." Semoga mereka mau kembali kepada Allah. Semoga mereka mau kembali kepada Al-Haq.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 Diakibatkan goncangan yang sangat dahsyat. Wakala insanu malaha. Ketika bumi bergoncang dengan dahsyat dan memuntahkan seluruh isi perutnya yang ada dalam kandungan bumi, Waqala insan insanu ma Manusia banyak bertanya-tanya, kenapa bumi? Ada apa dengan bumi? Sebagian ahli mengatakan bahwasanya badan meteorologi dan geofisika ataupun orang-orang ahli di dalam bidangnya, oh ini cuma sekedar gejala alam. Tidak ada apa-apa. Ya, terjadi gejala, gejala, gejala alam. Ya, bumi sedang memuntahkan atau bumi sedang terjadi, terjadi pergerakan dan sebagainya. Boleh manusia berpendapat dengan pendapatnya masing-masing. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Az-Zalzalah, mestinya orang-orang badan meteorologi dan geofisika membaca surat Az-Zalzalah. وقال الإنسان ما لها يومئذ tuhadithu akhbaraha. Di hari ketika bumi bergoncang dengan dahsyat. Bumi membawa berita dari Allah untuk disampaikan kepada manusia. Jangan dikira bahwasanya ini merupakan fenomena alam. Ini bukan fenomena alam, tapi ini merupakan teguran dari Allah. Teguran dari Allah yang mana bumi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan berita dari Allah. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها Di saat itu pula ketika bumi bergoncang dengan dahsyat, bumi menyampaikan berita kepada manusia. auha laha. Bumi membawa berita dari Allah, membawa wahyu, menerima wahyu dari Allah. Bumi diperintahkan oleh Allah. Dia menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Apakah ini merupakan fenomena alam? Sama sekali ini bukan fenomena alam, bukan fenomena alam sama sekali. Ini merupakan satu bentuk teguran yang sangat keras kepada kepada kita manusia dari Allah atas perbuatan kekufuran manusia dan atas banyaknya perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala lewat bumi. Bumi digoncang oleh Allah Bagaimana kita mengetahui sebagian orang yang tidak sholat, bahkan mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ketika kemarin digoncang, kita baru-baru terkena imbasnya di Jakarta. Bertakbir, menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah, seakan-akan dunia kiamat. Bertobat seketika kepada Allah. Tapi giliran ketika saudara reda, Kembali mereka tertawa. mentertawakan alam. Senda gurau mereka lakukan kembali. Bermaksiat terus kembali. Tidak sadar bahwa ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Naam. Ayuhal muslimun ibadallah. Dan di antara kebiasaan para salafun salih ridwanullah alaihi majma'in ketika menghadapi musibah atau di antaranya zilzal, gempa bumi. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimah. Ketika terjadi gempa bumi di zamannya ketika itu, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimah memerintahkan kepada gubernur-gubernurnya, memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk menyampaikan kepada kaum muslimin untuk mereka bersegera bertobat kepada Allah atas dosa yang telah mereka lakukan. Adakah di antara kita sekarang ini atau mungkin dari pihak pemerintah sebagai pihak penguasa Bukan ketika terjadi gempa bumi membunyikan sirine. Sirine dipasang di mana-mana. Menunjukkan gempa bumi, tsunami akan datang. Ketika nggak ada tsunami, jiralah. Oh maaf, nggak jadi tsunami. Mestinya sebagai pihak penguasa memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sebab dari akibat perbuatan kita Banyaknya kita berbuat kufur kepada Allah. Banyaknya kita yang berlaku dosa kepada Allah. Di bulan yang mulia ini, banyak kita jumpai orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Banyak di antara mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dengan seenaknya mereka makan dan minum di tengah jalan. Ini merupakan bentuk dosa yang sangat besar. Jangan dikira bahwasanya sekedar makan di bulan Ramadan ini merupakan dosa biasa. Ini termasuk dosa besar.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 Seluruh, seluruh kebaikan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu-pintu kejelekan ditutup oleh Allah. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Syaitan dibelenggu oleh Allah. Tinggal kita bisa mengendalikan diri kita. Tinggal bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Bersegeralah kita kembali kepada Allah. Bertobat kita kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Jangan kita menunda-nunda amal kebaikan. Bersegera untuk tidak melakukan amal kebaikan. Badirun bil amal. Sabiqun ila khairat. Berlomba-lomba bersegera untuk kita melakukan amal kebaikan. Jangan kita menunda. Karena para, salafun salih Allah al majma'in. Mereka ketika berpisah dengan bulan Ramadan mereka menangis. Para salafun salih, para ulama-ulama salaf terdahulu. Ketika mereka berpisah dengan bulan Ramadan, mereka menangis. Tapi kalau kita Ya. Kalau kita sudah di akhir-akhir bulan Ramadan lupa menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia. Keadaan kita bertolak belakang dengan para ulama salaf radhiyallahu anhum wa rahimah. muslimun muslimuna ibadallah. Bersegera kita bertobat kepada Allah. Jangan kita sampai lalai. Sudah sekian banyak Allah memberikan teguran kepada kita. Apakah kita menunggu bencana itu langsung tertimpa kepada diri kita wali billah? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala bencana. Bagaimana kita bisa membaca dalam ayat-ayat Al-Qur'an? Umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat nabi-nabi terdahulu bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada di antara mereka dikirimkan oleh Allah hujan batu. Dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang dikirimkan suara yang sangat menggelegar. Ketika orang mendengar mati, mendengar langsung. Dan ada di antara mereka yang ditelan bumi. Ada yang tenggelam. Ini merupakan satu bentuk teguran ataupun peringatan dari Allah. Dan supaya kita bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala menegakkan tauhid. Tegakkan tauhid di mana-mana, dakwakan tauhid di mana-mana. Serukan sunnah. Peringatkan orang dari bahaya syirik. Ketika memasuki akhir bulan Syaban dan di awal bulan Ramadan, kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana orang melakukan kesyirikan. Ritual setiap tahun dilakukan oleh manusia berbondong-bondong mereka mendatangi kuburan. Tidak akan mereka sadar bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan syirik? Tidak salah kalau seandainya Allah memberikan teguran kepada kita berupa gempa bumi. Karena ritual tiap tahun dilakukan, ritual kesyirikan. Tiap tahun manusia berbondong-bondong mendatangi kuburan-kuburan. Bahkan di tengah-tengah bulan Ramadan. Di tengah-tengah bulan Ramadan. Mereka masih tetap menjalankan ritualnya. Yaitu mendatangi tempat-tempat kesirikan. Terutama kuburan. Tidak akan diterima puasa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan kita tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun tidak akan diterima oleh Allah tidak puasa kita, tidak sholat malam kita, tidak zakat kita, tidak sholat kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan ritual syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'taqiru ya ulil absar. Tidak akan kita memiliki hati. Tidak tidak akan kita memiliki pegangan hidup Al-Quran dan Sunnah. Kita dilarang untuk menyekutukan Allah. Tapi ritual setiap tahun tetap berjalan. Ritual kesyirikan. Di, di akhir bulan Syaban dan di dalam bulan Ramadan. Orang-orang datang berpotong-potong dari segala penjuru mendatangi kuburan wali-wali tertentu. Dan Allah tidak senang kalau Allah disekutukan oleh hambanya. Dan ini merupakan bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala La'allakum yarji'un kata Allah. Semoga kalian kembali kepada jalan Allah. Ayo muslimun, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada jalannya. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan pahala dari bulan Ramadan. Betapa banyak kata Rasulullah, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya, akan tetapi mereka cuma mendapati yaitu lapar dan dahaga sia-sia amalan puasanya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Rugi kita. Sangat rugi. Belum tentu kita tahun depan masih hidup. Belum tentu kita tahun depan masih hidup berjumpa dengan bulan Ramadan. Jangan disia-siakan. Selama kita masih hidup sekarang ini, pergunakan waktu dengan baik. Ingat tadi hadis Rasulullah yang menyatakan man sama Ramadan imanan wahdi ihtisaban Rasulullah lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa kepada Allah karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufir lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Kebaikan, sekian banyak kebaikan di bulan Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan. Jangan sampai kita ditegur kembali oleh Allah dengan bencana yang lebih besar, dengan bencana yang lebih besar. Kita harus kembali kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar.